bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs> Kenapa Tara? Tolong Cepat kemari Wulan. Rombang, ya. kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. ke dalam bahaya. Senang, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu. Pikirkan nyawamu. Oh, eh, jauh. Tuk tunggal sudah jauh. Takut itu berapa mana? Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari bola lari maropang. Huh, dia, dia, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Ganduni. Ikutilah episode ke-8 Acun kembang goya. Acun kembang goya. Acun kembang goya. Acun kembang goya. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm. Kok udah loyo begitu ya?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 Kisah Buah Karya Atmadi Syafar. Seri yang keempat ini didukung oleh Ivonerus sebagai Wulandari, Eli Burhan sebagai Nisepi, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Margaret sebagai Andita, Ferry Fadli sebagai Batara, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan memfasil Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari bertarung habis-habisan dengan Gandini. Sehingga di dalam pertarungan itu, dari dapat melukai Gandini. Namun sayang, di saat-saat yang menentukan, tiba-tiba datang seorang perempuan muda menolong Gandini. Perempuan muda itu tidak lain adalah Nyai Dusila. Sehingga dengan mudah Nyai Dusila menyingkirkan Wulandari. Ketika Wulandari sadar bahwa dia sedang bertarung dengan Nyai Dusila, tiba-tiba Wulandari sudah berada di jalan yang tidak asing lagi baginya. Jalan itu menuju padepokan Telaga Sore. Wulandari ditolong oleh gurunya. Bahkan Wulandari menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Sepi, Sehingga perempuan tua yang hanya mempunyai tangan sebelah kanan itu tampak murung. Karena muridnya tidak berhasil membawa kitab yang berisikan lanjutan ilmu silat dan ilmu obat-obatan yang ditulis oleh Ki Pandai Urat. Kenapa Nyi Guru tidak boleh mencari kitab itu? Entahlah Wulan. Aku juga tidak tahu. Bahkan syaratnya kalau aku mencari kitab itu harus berdua dengan kekasihku. Sedangkan kau tahu sendiri, aku tidak pernah punya kekasih selain dengan Kimujur. Dan itu pun percintaan kami tidak seperti percintaan kau dan Batara. Kami jarang bertemu pertemuan kami paling-paling hanya sekali dalam 25 tahun. Hanya akhir-akhir ini saja kami sering bertemu. Itu pun karena hubunganmu dengan Batara. Hubunganku dengan Kang Batara. Kami berdua selalu mengawasimu. Karena kami tidak mau kalau hubungan kalian menjadi hubungan yang terlampau intim sehingga melewati batas-batas susila. Nyi Guru menjaga saya sampai begitu. Lebih baik menjaga. Daripada terjadi yang tidak kita inginkan. Iya, Nyi. Itu sebabnya aku menyuruhmu mencari kitab itu. Karena kau sudah menjalin hubungan cinta dengan Batara. Jadi syaratnya itu, Nyi Guru? Iya. Hubungan cinta yang telah direstui oleh kedua belah pihak yang dituakan. Sedangkan aku dan Kimujur boleh dikatakan tidaklah resmi. Karena tidak ada yang meresmikan hubungan kami berdua. Karena kami tidak mempunyai orang tua. Tidak mempunyai orang yang dituakan. Sedangkan kalian lebih beruntung. Apakah hubungan cinta dengan kitab itu, Nyi Guru? Entahlah, Bulan. Mungkin maksudnya... Uh, mungkin dianggap kalau orang sudah menjalin hubungan cinta Berarti orang itu sudah dewasa. Bukankah Nyi Guru sudah dewasa ketika itu? Walau hubungan cinta Nyi Guru tidak diresmikan orang yang dituakan? Ya, betul juga. Uh, entahlah, aku sendiri tidak tahu apa maksud kakek gurumu membuat syarat seperti itu. Semoga saja kulit rusa itu tidak jatuh ke tangan Gandini. Aku ingin kembali ke sana untuk mencari kulit rusa itu, Nyi Guru. Tidak usah. Lebih baik kita melakukan semedi minta petunjuk yang maha aku. Ah, baik, Nyi Guru. Menjelang malam, aku harus bisa sampai di kampung kakek dan nenekku. Hus, hus, ya, ya. Ada lagi yang menghalangi jalanku. Apakah itu juga dari? Hei, minggir kamu! Kalau tidak, aku ini. Hus, hus, ya, ya. Aku tidak mau menempuh lagi. Aku tidak akan bertarung dengan perempuan yang menghadangku ini. Aku akan terus memacu kuda ini. Lalu aku tabrak dia. Ya, ya. Mampus Akan aku lumat tubuhmu dengan kudaku ini. Ya, ya, ya. Hah? Perempuan itu hilang. Oh, dia masih ada di depanku minggir kamu. Kurang aja. Malah dia tersenyum padaku. Hah? Perempuan itu hilang lagi. Kini dia ada lagi berdiri di hadapanku. Hei, siapa Kisanak? Dan kenapa Kisanak selalu menghalangi jalan kudaku? <laughs> Aku bernama Andita. Aku hanya ingin meminta kulit rusa yang kau simpan di bawah pelana kuda itu. Dari mana kisanak tahu? Kalau di bawah pelana kudaku ini ada selai kulit rusa. Aku sudah melihat cahayanya dari jauh. Berarti kulit rusa ini sebuah benda pusaka. Berikanlah padaku. Baru aku persilahkan kisanak meneruskan perjalanan. Apakah gadis ini kawannya Yudhusila? Tapi tidak mungkin. Kalau dia kawannya Yudhusila, tidak mungkin dia meminta kulit rusa ini. Hailah, Sebelum aku merebutnya dari tanganmu? Kalau aku tidak mau? Ter terpaksa aku mengambilnya dengan paksa darimu. Kenapa harus kau paksa aku memberikannya kepadamu? Karena kau juga mendapatkannya dari orang lain. Jangan seenaknya kamu bicara. Kulit rusa ini milikku, bukan milik orang lain. Hmm, kau bohong. Padahal benda itu kau dapat dari seorang gadis bernama Wulandari. rupanya kau sudah menguntitku sejak tadi pagi. Sehingga kau tahu dari mana kulit rusa ini aku dapat. Tapi untuk apa sebenarnya kulit rusak ini olehmu? Akan aku berikan pada kakakku. Siapa kakakmu itu? Kang <laughs> Batara. Kang Batara? Siapa kau sebenarnya? Kalau kau perhatikan baik-baik wajahku ini, pasti kau mengenalku. <laughs> aku memang pernah melihatmu. Tapi aku sudah lupa di mana. <laughs> aku yang mengantarkan bingkisan Kang Batara ketika kau menikah. Oh iya, aku baru ingat. Rupanya kau yang menggait Kang Batara, sehingga dia lupa untuk kembali ke kampung halamannya. Jangan bicara begitu kamu Gandini. Lalu kamu apa, ha? Perempuan calang? Oh, kau benar-benar keterlaluan. Nih, terimalah. Ah! Nah, kau lihat ini. Aku sudah bisa mengambil kulit rusa ini. <laughs> Terima kasih. Hei, Aku Kulit rusak hilang. Perempuan itu bisa mengambilnya dengan mudah. Bahkan dia dapat menjatuhkanku dengan sekali pukul. Aku ini seperti katak di bawah tempurung. Aku menganggap diriku sudah hebat sekali dalam ilmu kadikjayaan. Tapi ternyata banyak perempuan-perempuan yang melebihi kehebatanku. Kemarin aku dikalahkan oleh Wulandari. Hari ini aku dikalahkan oleh gadis tadi. Tapi untung, Nyai Dusila sudah menyuruhku menghafal isi tulisan yang terdapat di atas kulit rusa itu. Ketika matahari sore menyorot, cahayanya membelah di antara dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Iya, itu bunyi tulisan di atas kulit rusa itu. Tapi bukankah yang terpenting memiliki kulit rusa itu bukan menghafalkan tulisannya? Karena kulit rusa itu pasti sebuah cima. Dengar nih,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 Andita? <laughs> Iya. Bagaimana kau tahu kalau aku ada di sini? Dari Kirama Rabumi. Ah, Ramamu itu orang sakti. Aku kagum padanya. Duduklah. Kang Batara seperti sedang murung. Betulkah? Itu. Kuburan? Di sana terbaring guruku yang selama ini merawat dan mengajari aku ilmu kadikjayaan dan tata kerama kehidupan ini. Namun sayang, ketika beliau wafat, aku tidak berada di samping beliau karena aku sedang terbaring sakit di kampungmu. Oh, aku ikut berduka cita atas kejadian yang menimpa Kang Batara. Terima kasih, Andita. Kau gadis yang baik. Apa yang kau pegang itu? <laughs> Selembar kulit rusa. Untuk apa kulit rusa itu bagimu? Untuk aku hadiahkan pada Kang Batara. Untukku? Ya, ambillah. Untukku? Uh, apa gunanya bagiku kulit rusa ini? Banyak guna kulit rusa ini. Ambillah. Banyak gunanya. <laughs> ya, banyak gunanya. Ambil. Ah, terima kasih. Ketika matahari sore menyorot, cahayanya membelah dua batu. Lalu, aku terbaring di sana. Hmm, apa maksud tulisan ini, Andita? <laughs> aku juga tidak mengerti, kan? Mungkin Rama Rabumi tahu maknanya. Namun aku yakin benda ini sangat berguna bagi Kang Batara kelak. Baiklah, akan aku simpan baik-baik kulit rusa ini. Oh ya dari mana kau dapatkan benda ini? Dari seseorang yang tidak berhak memilikinya. Siapa orang itu? Kang Batara tidak usah tahu. Lebih baik Kang Batara simpan saja benda ini baik-baik. Ah, terima kasih. Kapan Kang Batara akan datang ke kampungku untuk menemui Ramara Bumi? Nantilah kalau masa berkabungku telah habis. Apakah lama masa berkabung Kang Batara? Aku tidak tahu, Andita. Tapi bila perasaanku tidak murung lagi, aku akan datang ke sana. Baiklah, akan aku tunggu. Tapi bolehkah aku menemani Kang Batara di sini? Hmm, iya. Kang Batara akan terhibur sedikit bila ada teman yang mengajak Kang Batara ngobrol. Iya kan? Tapi kamu pasti tidak izin pada Kira Bumi pergi kemari. Iya, kalau minta izin, tentu tidak akan diizinkan. Kalau begitu, pulanglah. Ayahmu pasti cemas memikirkanmu. Bila Rama tahu aku kemari, Ramanda tidak akan marah. Ah, sulit aku menolak kehadiran Andita ini. Karena aku sudah banyak berhutang budi padanya. Terlebih-lebih pada ayahanda Kirabumi. Bolehkah aku menemani Kang Batara di sini? Ah, silakan kalau kau mau. Betul. Terima kasih. kalau aku temui Kang Batara di puncak Gunung Raya? Untuk apa Wulandari? Aku ingin bertukar pikiran dengan dia tentang kitab yang hilang itu. Siapa tahu dia punya pendapat yang lain. Pergilah. Tetapi ingat, jangan melintas di jalan raya atau di suatu kampung. Bahaya Mak Rompang belum hilang. Iya, Nyi Guru. Eh, tapi tunggu. Tunggu dulu. Apa yang akan kau tanyakan pada murid Kimucur itu? Aku ingin menanyakan Apakah Ki Mujur tahu tentang kitab yang ditulis Ki Pandai Urat? Hmm. Tuk Tunggal yang kau maksudkan? Iya. Siapa tahu Tuk Tunggal mengerti seluk-beluk kitab yang ditulis oleh Ki Pandai Urat. Bukankah kedua orang itu hidup dalam satu zaman? Bukankah keduanya adalah bersahabat? Iya. Keduanya bersahabat. Tuk Tunggal adalah guru Ki Mujur. Sedangkan Ki Pandai Urat adalah guruku. Namun kalau tentang rahasia sebuah ilmu, belum tentu Kipandai Urat akan menceritakan pada siapapun, walau pada sahabatnya sekalipun. Ya, tapi cobalah pergi temui kekasihmu itu. Bahkan kehadiranmu diperlukannya di sana. Karena dia sedang dalam kemurungan karena kematian Kimujur. Iya, Nyi Guru. Aku akan berangkat sekarang juga. Aku mohon pamit. Hati-hati lagi jalan. Thank you.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 dia selalu berkeinginan dikuburkan di sini bila sudah meninggal. Tempat di lereng gunung ini katanya indah dan tentram. <laughs> Aneh ya, orang mati memilih tempat untuk dimakamkan. Itulah keinginan masing-masing orang. Tidak ada salahnya kan? Ya, tentu saja tidak. Bahkan itu lebih baik supaya tidak merepotkan orang lain. Ayo, kita ke atas. Iya, tapi... Kenapa, Anita? Aneh, Aku seperti tidak bisa melangkah naik ke puncak gunung ini. Kenapa? Guru Kang Batara pasti seorang yang sakti. Kenapa? Tempat ini dipagarnya. Sehingga aku tidak akan bisa sampai ke atas. Ah, itu hanya perasaanmu saja. Ayo. Betul kan? Aku tidak bisa naik ke atas. Tempat ini sudah terpagar. Walau orangnya sudah meninggal. Tapi ilmunya masih kuat memagari tempat ini. Ah, kau pasti berbohong. Kau hanya menyenangkan dan menghibur aku. Ah, Ayo. Betul, Kang Batara. Aku tidak bohong. Kakiku bagai terpaku di bumi. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Apa betul yang dikatakan Andita ini? Tapi kenapa Ki Guru tidak pernah mengatakannya padaku? Tuh, tuh, tuh kan. Ah, ah! Andita! Andita! Andita! Andita terpelanting terkena ilmu Ki Guru. bisa berada di bawah sana. Tunggu! Aku akan ke sana! Andita? Eh, oh, kemana dia? Tadi dia ada di sini. Andita? Andita? Kang Batara? Oh, ah, Andita? Uh, eh, huh? oh, ah, Bulan? Aku, Andita. Uh, uh, tidak, tidak. Uh, kau datang sendiri ke sini? Iya. Siapa Andita, Kang Batara? Hmm, kawanku. Gadis yang berbaju putih dengan rambut panjang di kepang dua itu. Kau, kau bertemu dengan dia? Iya, di kaki gunung ini. <laughs> Dia cantik ya? Uh, iya. Uh, uh, Wulan, mau kemana? Aku rasa aku tidak perlu ada di sini. Wulan dari, tunggu dulu. Tidak, aku mau pulang. Wulan dari. Jangan halangi aku. Tunggu Bulan. Aku mau bicara. Bicaralah dengan gadis cantik yang bernama Andita itu. Bulan. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi. Halo pengantin baru.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 Dia berdiri di hadapan kekasihnya itu. Dia mencoba menghalangi jalan dan mencoba menahan langkah kaki Wulandari. Sementara Wulandari berdiri dan memandang tajam mata kekasihnya itu. Tampak sekali bahwa gadis cantik dengan tai lalat di pinggir bibirnya itu merasa cemburu, cemburu yang tidak tertahankan lagi. Nah, pendengar yang berbahagia, Bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-8 Racun Kembang Goyang